Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Pemirsa dimanapun saja ada berada Kita dapat kembali lagi bersilaturahim Tentunya masih di bulan suci Ramadan Dimana di bulan suci ini mari kita manfaatkan diri kita Untuk kita membenahi diri kita dan setiap kesalahan kita. Terutama dengan cara kembali mengenal Al-Quran untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya rasa pada kesempatan yang berbahagia ini sudah tepat pilihan Anda untuk bergabung bersama kami di sini di dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Bapak Quraisyab yang merupakan masih dalam rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Dan pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas Surah Al-An'am dari ayat 146 sampai sampai 150. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga sudah hadir guru kita Bapak Quraisyah. Assalamualaikum Pak Quraisyah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Quraisyah surat Al-An'am ini kan begitu uh, apa ya? Begitu banyak yang bisa kita kaji di oh, sini. Oh, banyak sekali. Banyak Quraisy Nah, banyak untuk untuk ayat 146 dan 150 ini apa kira-kira intisarinya yang akan dibahas ini Pak Quraisyah? Nanti lihat dulu ya apa, apa intisarinya intisarinya ah ini da, eh, eh, tentang pengharaman tentang pengharaman tentang dan kekeliruan logika orang-orang musyrik Baik. Kita akan lihat. Kita akan bahas nanti lebih dalamnya Pak Quraisy. Dan sebelumnya juga izinkan saya untuk menyapa ah. jamaah yang sudah hadir di studio, yaitu jamaah dari alumni Quantum Ikhlas dan juga Majelis Taklim Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gurais, lanjut lagi Pak Gurais. <laughs> Tadi tentang pengharaman Allah ya, ya. Pak 146 iya. sampai 150. Baik. Baik, auzubillahi Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ayat yang lalu itu Nabi menyampaikan bahwa sampai saat ini sampai saat turunnya surah Al-An'am ini di Mekah, Nabi tidak menjumpai dari wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau sesuatu yang haram kecuali bangkai eh, apa namanya darah, darah dan daging babi, daging babi dan seterusnya. Nah, ayat kita ini, jadi apa yang kalian ucapkan wahai kaum musyrik bahwa ini halal dan ini haram itu tidak ada. Bahkan nah sekarang kita lihat di sini eh, ayat yang akan kita bahas ini menyatakan wa 'alal ladina hadu harramna kulladzi zufrin. Ah. Memang seakan-akan ayatnya memang ada lagi yang diharamkan Allah terhadap orang-orang Yahudi. Yang maksudnya atau kesannya tidak diharamkan buat umat Islam. Nah, apa itu? Kita lihat ayat ini berkata dan terhadap orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang memiliki kuku. Wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma. Daging sapi, daging uh, uh, uh, kambing kami haramkan kepada atas mereka lemaknya tidak boleh makan lemak kambing illa ma hamalat zuhuruma kecuali apa yang melekat di punggungnya wal hawil hawaya atau usus besar atau apa yang bercampur dengan tulang itu kami haramkan pada mereka itu maksudnya gitu ya Enggak, sumsum itu kan di dalam, di dalam ya. ya. Ini oh, yang eh, ya, eh, eh, eh, lemak yang bercampur dengan tulang biasa sulit sudah di. Iya, iya, iya, iya, ya. Oke. Okay. Baru dia katakan zalika jazainahum bibaghi. Itu kami haramkan kepada mereka disebabkan karena mereka melampaui batas. Disebabkan karena mereka durhaka. Kesannya Seandainya mereka tidak durhaka, tidak diharamkan itu pada mereka. Ya kan? Iya. Nah. Eh, wa inna lasadiqun dan sungguhnya kami benar-benar adalah pemberi berita atau informasi ini kepadamu wahai Muhammad informasi yang benar jadi jangan ada yang meragukan hal ini ini ini informasi Al-Quran ini itu sebenarnya kita bisa temukan juga di dalam kitab eh, perjanjian lama itu dalam kitab perjanjian lama ada disebut tentang hal-hal yang diharamkan Allah seperti apa yang disebut di sini jadi jangan ragu Nabi Muhammad tidak baca tidak bisa baca hmm. kitab perjanjian lama atau tapi sumbernya sama itu ada di kitab ulangan baik kita kembali ke ayat kita Eh, itu kami beri balasan mereka karena mereka melampaui batas ya kan balasan Allah siksa Allah yang dijatuhkan itu sebenarnya buat mereka ini itu mendidik mereka saya beri contoh ada orang pukul anaknya iya yeah sakit kan sakit anaknya sakit hmm. tapi dia kasih sehingga dia pukul atau dia benci dia dia kasih dia, dia sayang kasih. siksaan duniawi yang dijatuhkan Allah pada seseorang kalau itu berupa siksaan itu jangan anggap tidak mendidik oh. Allah menjatuhkan siksa ini Untuk disebabkan karena mereka berdosa. Tapi ingat, siksa Allah itu adalah pendidikan. Itu sebabnya eh, sanksi-sanksi hukum yang ditetapkan Allah dalam kehidupan dunia ini tidak keluar dari pendidikan. Ya Nah, karena itu misalnya ada orang yang datang mengaku pada Nabi, "Wahai Nabi, jatuhi saya sanksi." Nabi enggak. Diam. Jatuhi saya sanksi. Enggak. Karena apa? Ini orang udah taubat nih. Iya. Tidak perlu dijatuhi sanksi. Nah, ini Allah seperti itu. Allah. Kami jatuhkan sanksi ini karena mereka durhaka, terus kita menambahkan bahwa itu untuk mendidik mereka supaya bisa mengendalikan diri mereka. Iya. Oke, okay. nah, kita sekarang lihat sisi lain. Ayat ini memberi kesan bahwa orang yang melanggar bisa eh, terlarang baginya oleh Allah makanan-makanan tertentu. Ya. Nah, kalau ayat kita ini menyangkut umatnya Nabi Musa, ketika itu wahyu masih turun. Iya. Iya ya kan? Sekarang bisa tidak Allah mengharamkan makanan-makanan tertentu karena pelanggaran kita? Bisa atau tidak? Bisa ya. Wahyu tidak ada lagi kan? Iya. Tapi caranya lain sekarang. Bagaimana, Bu? Dokter yang melarang. <laughs> Itu tidak keluar dari sistem. Iya, iya, iya, iya. Kalau Anda melakukan pelanggaran, iya. bisa-bisa ya diharamkan atas Anda berdasar sistem yang ditetapkan Allah. Oh, oh ini kamu tidak boleh, ini haram kamu makan. Iya ya kan? Iya. Ini begini. Itu karena pelanggaran. Iya. Jadi hati-hati dari melanggar sistem yang ditetapkan Allah karena bisa jadi seseorang terkena pengharaman dalam arti kata dihalangi untuk makan makanan tertentu atau minuman tertentu disebabkan karena pelanggaran dia. Memang sekali lagi saya katakan larangan itu bukan wahyu yang langsung ya. tetapi dari sistem dan melalui siapa yang di eh, eh, yang berwenang ke sana. Saya kira itu dulu yang kita mau. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Menarik sekali memang kadang-kala -kadang kita sering kali tidak boleh makan sesuatu karena kondisi kesehatan ya. Dokter melarang ini segala macam itu dikarenakan mungkin ada sesuatu yang kita perbuat dulu akhirnya bisa merugikan diri kita. Jangan kemana mana kita akan lanjutkan lagi tetaplah di tafsir Al-Misbah. Kalau kita mau gunakan akal, bisa jadi akal kita belum sampai. Ya. Tapi kalau kita mau menggunakan perasaan, itu kita akan salah. Alhamdulillah Rabbil Amin kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah Menarik sekali pembahasan kita bahwa ternyata dalam diri kita pun Ternyata ada alarm sistem yang sudah Allah uh, berikan kepada kita Jika ada hal-hal yang dilanggar pasti itu akan berdampak ke dalam diri kita dan juga lingkungan kita Pak Quraiz bisa dilanjutkan lagi Pak Baik, jadi ayat kita ini juga Wa'alalladina hadu dan seterusnya ya. Memberikan isyarat yang ya. pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat informasi yang pasti dari Allah menyangkut orang-orang Yahudi. Ya. Ya. Kan? Yang kedua, ada kesan lain bahwa rahmat Allah kepada umat Islam itu sangat besar. Hmm. Apa buktinya? Kalau orang Yahudi melanggar, diharamkan yang halal, ya kan? Ya. Tadinya kan halal diharamkan. Kalau orang Islam yang halal dihalalkan dan yang haram bisa dihalalkan kalau dalam wow. itu rahmatnya kepada kita itu luar biasa itu ya, kan? kalau mereka yang halal yang diharamkan kalau kita kalau terpaksa ini kamu boleh baik uh, kita lanjutkan ayat kita fa in kazzabuka faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah apabila mereka kaum musyrik itu berkata kamu berbohong wahai Nabi Muhammad apabila mereka mengingkari informasi-informasi ini sampaikan pada mereka sesungguhnya Tuhan kamu itu pemilik rahmat yang sangat luas dan itu kasih sama kamu Allah nah, maksudnya ini yang dihadapi orang musyrik seakan-akan Allah akan berkata begini eh kamu itu sudah melanggar sudah luar biasa tetapi Allah belum jatuhkan sanksi kepada kamu. Belum lagi dia haramkan buat kamu seperti halnya orang-orang Yahudi. Iya. Itu supaya memberi kamu kesempatan introspeksi, supaya memberi kamu kesempatan untuk bertobat karena dia Maha Kasih. Iya. Tetapi, nah lanjutannya kita lihat, tetapi jangan hanya mengandalkan rahmat Tuhan. Karena apa? Wala yuraddu 'anil qaumil mujrimi Siksa Tuhan kalau sudah tiba saatnya tidak bisa ditolak oleh siapapun pasti akan menimpa para pendurhak. Nah, jadi kita lihat dia ulur ya. kamu rahmat ya, ini, ini. Iya. Ah, ya. janganlah semua ya kan Tuhan maha kasih saya diampuni biar ajak nanti aja tidak Jangan terpengaruh oleh baiknya Tuhan. Itu ada yang berkata begini, jika Anda melihat melihat singa tertawa atau menunjukkan tarinya jangan duga singa sedang tertawa pada Anda. Iya. Ya. Eh, hati-hati ya. itu perlu jadi dia. Oke. Okay. Bagus sayaqulul ladina asyraku law Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai' orang-orang musyrik itu akan berkata begini seandainya Allah menghendaki pasti kami tidak menjadi musyrik seandainya Allah menghendaki orang tua kami tidak menjadi musyrik seandainya Allah menghendaki pasti kami tidak mengharamkan sesuatu ya. jadi logikanya karena kami mengharamkan sesuatu, karena kami percaya ada berhala-berhala bersama Allah, itu tandanya Tuhan setuju. Oh. Jadi pembenaran terhadap apa yang dilakukan. lakukan. karena Tuhan kan kuasa. Iya. Diizinkan terjadi. Iya, gitu. terjadi. terjadi. Ini logika terbalik. Karena Nabi Muhammad juga bisa berkata begini. Seandainya kamu tidak salah, tentu Tuhan tidak akan membenarkan saya merugut me, me, mengapa namanya me, menegur kamu. kamu ya. Bahwa saya menegur kamu itu tandanya Tuhan setuju. <laughs> ya kan? Iya betul. Kalau begitu mereka akan berkata tidak. Kalau dia tidak membenarkan Nabi Muhammad dengan ucapan semacam itu, jangan juga benarkan kau punya logika bahwa Ya. Ini mereka ini tidak tidak tidak memahami bahwa ada yang dinamai izin, ada yang dinamai restu. Allah mengizinkan tapi tidak merestui. Seorang anak laki-laki pernah berkata pada ayahnya, "Ayah, saya mau kawin." Ayahnya terus berkata, "Silahkan cari jodoh." Dia sudah temukan jodoh, tapi ayahnya nggak setuju. Gak cocok nak buat kamu itu. Loh, ayah kan sudah beri saya eh, apa namanya izin hmm. untuk ini. Ayahnya bilang, oke okay deh, kalau kamu mau berkeras, silahkan saya izinkan, tapi saya tidak restui. Nah, iya. Beda kan? Betul, betul. Layar yarda ibadihil kufr Allah tidak merestui kekufuran. Tetapi karena dia sudah memberikan kepada manusia eh, eh, kemampuan memilih dan memilah. Asal dia dengan syarat dia mempertanggungjawabkan, maka kalau dia mau musyrik silahkan. Tapi jangan berarti itu restu Allah. Ya. Eh, kita terkadang tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang dikehendaki Allah. Apa dibalik perintahnya itu. Terkadang ya. kita tidak bisa tahu. Ya. Anak kecil, kalau kita suruh, nak jangan main di situ. Ya. Dia belum tentu tahu kenapa, kenapa? dia dilarang. Ya. ya kan? Kita juga dengan Allah gitu. Bisa jadi kita tidak tahu ini. Kita tahu apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang ya kan? Ya. Tetapi belum tentu kita mengetahui mengapa seperti itu. Manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Kalau kita mau gunakan akal, bisa jadi akal kita belum sampai. Ya. Tapi kalau kita mau menggunakan perasaan, itu kita akan fat. Oh. Uh, anak seperti itu kan? Ini saya dilarang, saya nggak tahu apa. Tapi saya kan harus hormat sama ibu saya. Saya kan cinta. Nah, begitu kita. Itu sementara ulama menjelaskan. Begitu kita. Kita tidak tahu persis. Tapi karena Allah sudah larang, itu kata eh, eh, Syekh Abdul Halim Mahmud, itu guru saya. Dia katakan, Allah tidak menurunkan ajarannya untuk dibahas oleh manusia, sehingga kalau baik, kalau menurut akalnya baik dia terima, kalau menurut akalnya buruk dia tolak. Tidak. Memilih dan memilah tidak, gitu. Tidak. Dia harus ikuti setelah dia ikuti, baru dia berpikir, kenapa ya tadi begitu? Kalau dia terima, bisa dia dia dia temukan sebabnya alhamdulillah kalau tidak dia katakan sanya wa qara'na orang musyrik tidak begitu iblis tidak begitu iblis kan itu sujud kenapa saya harus sujud saya lebih baik dari dia belum dijalankan sudah belum protes. dijalankan dia sudah protes <laughs> iya, iya. ya, kan oke okay, baik kita lanjutkan eh, kadzalika kadzdzabal ladina min qablihim seperti itulah logika dari orang-orang sebelum mereka Nanti eh, ada juga itu di surat Yasin kita baca. Ini kita disuruh memberi makan orang-orang miskin. Kalau Tuhan mau kan dia ya kasih aja ya, makan. Kasih, Kenapa ya. harus kami yang kasih makan? Ya. Itu bukan logika yang lurus, ya kan? Oke. Okay. Hatta daku baksana Demikianlah juga sikap orang-orang yang mendustakan ajaran sebelum kaum musyrik itu Sehingga pada akhirnya mereka merasakan siksa kami hal indakum min ilmin fatikhrijuhu lana sampaikan kepada mereka yang berucap itu adakah dasar pengetahuan sehingga kamu berkata seperti itu pasti tidak ada In tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhusun Kalian tidak mengikuti kecuali dugaan-dugaan dan kalian cuma mengira-ngira. Akidah itu kepercayaan bukan kira-kira. Ya kan? Akidah itu mantap, yakin 100%. Baru dia katakan, "Qul falillahil hujjatul baligh." Walau syaa lahadakum ajma'in. Sampaikanlah bahwa bukti yang sangat jelas itu milik Allah. Dan kalau dia berkehendak, dia akan menjadikan kamu semua memperoleh petunjuk kita lanjutkan sebentar lagi. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau menjalankan ibadah, kemudian berpikir, dan akhirnya kita mendapatkan manfaat dari itu semua. Ya, jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau Allah mau, dia bisa jadikan semua orang ini beriman. Tapi dia tidak mau itu, karena dia berikan manusia kemampuan memilih dan memilih. Ya kita lanjutkan lagi pembahasan surah Al-An'am ayat 148 silakan Pak. Baik kita eh, lihat Qul falillahil hujjatul balighah. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka bahwa Allah memiliki bukti yang sangat jelas tentang kesalahan kamu, tentang eh, sikap keyakinan kamu yang bertentangan dengan kebenaran. Nah, kita bertanya, apa bukti yang sangat jelas itu? Nah, yang pertama, ada yang berkata begini, nanti di hari kemudian, jadi bukti yang jelas itu ada yang mengartikannya nanti di hari kemudian Allah akan bertanya pada seseorang, "Eh, kamu tahu tidak bahwa eh, Nabi Muhammad sudah datang membawa ajaran seperti ini?" Jawabannya salah satu dari dua. Bisa jadi dia berkata saya tahu. Ya tak Terus ditanya, "Kenapa kamu tidak ikuti?" Dia akan bungkam. Atau dia mengaku. Nah, bisa juga dia menjawab, "Saya tidak tahu." Bisa kan dia jawab begitu, "Saya tidak tahu." Nah, di sini dia ditanya lagi, kalau dia tidak tahu, "Kenapa kamu tidak belajar?" Ada satu orang yang tidak tahu, tapi memang dia tidak sempat tahu karena dia tidak memperoleh informasi. Ada satu orang seperti ibu-ibu ini, seperti pemirsa yang menonton di TV ini, itu kan ada waktunya untuk belajar. enggak sisihkan waktu sehari setengah jam. Setengah jam. Nah, itu berarti dia mampu tahu, tapi tidak mau tahu. Ada orang yang mau tahu tapi tidak mampu. Ada orang, kalau kita contoh yang lain, ada orang yang mau naik haji tidak dapat kuota. Ya, ya kan? Ya. Ada orang yang mau naik haji tidak punya biaya. Ya, ya. Itu berbeda dengan orang yang punya biaya tapi tidak mau. Naik haji. Nah, itulah begitulah, ya kan? <laughs> okay. Itu itu katanya walillahil hujjatul bath punya bukti yang sangat jelas tapi bukti yang sangat jelas ini nanti di kemudian ada lagi yang mengartikan bukti yang sangat jelas itu di dunia ini Nah, di dunia ini bukti yang sangat jelas bahwa semua mengakui bahwa Allah Maha Kuasa, ya kan? Ya. Nah, jadi kalau Allah mau, dia bisa jadikan semua orang ini beriman, karena dia kuasa kan? Dia bisa jadikan juga semua orang ini kafir, dia bisa jadikan manusia ini seperti malaikat. Ya. Dia bisa jadikan manusia ini seperti tapi dia tidak mau itu karena dia berikan manusia kemampuan memilih dan memilah. Iya. Nah, kemampuan memilih dan memilah ini dalam konteks agama dia serahkan pada Anda. Mau pilih Islam boleh, mau pilih. Jadi tidak usah paksa orang. Kemampuan memilih menyangkut kehidupan dunia ini adalah ada sistem Mau air supaya membeku ada sistemnya kan? Ya. Mau dia dingin ada, mau dia mendidih ada. Itu sistem itu yang ditetapkan Allah. Tinggal ada yang pilih. Jangan berkata, waduh ini begini. Itu itu eh, bukti yang sangat jelas. Kalau insya Allah lahadakum ajma'in. Seandainya dan ini hanya perandaian Allah menghendaki dia bisa jadikan kamu semua muslim. Tapi dia tidak mau. Dia ingin seorang itu percaya dan beragama lahir dari pikirannya dan kesadaran hatinya. Bukan karena dipaksa. Jadi itu orang yang paksa-paksa orang itu tidak sesuai dengan tuntunan agama. Udah biar dino Kum dinukum waliyadinkum. Qul halumma syuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama Halumma Lumma, ha halumma. Ha dan lumma. Lumma itu artinya hadir. Hadirkan, dekatkan. Ayo dekatkan, ayo hadirkan saksi-saksi kamu yang bersaksi bahwa Allah mengharamkan yang ini. Nah, setiap seorang mengharamkan sesuatu, harus ada dalilnya, harus ada buktinya bahwa memang Allah mengharamkan. Coba hadirkan itu saya mau lihat. Ya. Ada tidak saksi kamu? Fa in syahidu kalau mereka menyaksikan bahwa Allah mengharamkan yang tadi kita sebutkan binatang ini haram, binatang ini halal, ini dan sebagainya, fala tashhad ma'hum jangan bersaksi kepada mereka. Rujukanmu wahai Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad Al-Qur'an dan Sunnah. Ada satu orang berkata ini halal, mari kita lihat. Ada di Quran, ada di hadis, sesuai dengan prinsip-prinsip umum. Kalau tidak, saya saya tidak ingin bersaksi dan saya tidak ingin mengatakan bahwa itu haram atau itu halal. Wala tattabi ahwa alladina kadzabu bi ayatina. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami Walladina la yu'minuna bil akhirah dan orang-orang yang tidak percaya pada hari kemudian wahum birabbihim rabbihim ya'dilun dan mereka itu mempersekutukan, menyimpang dari kebenaran dalam konteks Allah Subhanahu wa taala, penyimpangannya itu adalah bahwa mereka mempersekutukan Allah. Jangan ikuti mereka. Ada orang yang tidak percaya hari kiamat lantas berkata begini-begini, jangan ikuti dia. Ada orang yang mempersekutukan Allah. Nah, kita ingin menggarisbawahi di sini. La tattabi ahwa alladziina kadzdzabu bi Jangan mengikuti hawa nafsunya bisa jadi, bisa jadi ada orang uh, tidak beragama. Tetapi dia mengemukakan suatu pendapat yang benar ya. berdasar ilmu pengetahuan. Ya. Nah, boleh diikuti atau tidak? Boleh. Boleh. Karena bukan hawa nafsu. Ya. Sains misalnya gitu. Sampai sekarang kita banyak yang begitu toh. Iya. Ya kita bisa mengikuti mereka kalau kita tidak tahu kenapa karena Nabi bersabda al hikmatu dallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha hikmah ilmu amalia amal yang ilmiah itu yang selalu dicari oleh orang beriman itu hak dia <clears throat> jadi di mana saja dia temukan dia boleh ambil tuh utlubul ilma walau bisin ya kan Hmm, cari ilmu di mana aja. Bahkan ada yang berkata, eh, khudul hikmah min afwahil majanin. Petik hikmah itu walau dari mulut orang gila. Orang gila. Tapi kalau hikmah, petik dia. Kita tidak ada yang dilarang di sini walatat tabi ahwa alladziina ya Iya kan? Iya, saya kira itu eh, pesan ayat-ayat kita ini ya. kita baik jangan kemana-mana tetaplah di tafsir al misbah bisa jadi yang yang eh, korupsi makan sogo itu diharamkan buat dia sesuatu oleh dokter dia sakit <laughs> iya, iya, iya. itu introspeksi ya. Alhamdulillah tentunya Tentunya itu tidak tidak pernah lepas dari ucapan kita Segala puja-puji kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim lagi Dan nah di segmen ini kan berikan kesempatan bagi anda Pemirsa, eh, maksud saya ibu-ibu ya ada di studio Kalau pemirsa di rumah Bapak-bapak kan juga Bapak-bapak juga boleh <laughs> Silakan yang mau bertanya siapa, silakan Nama saya Dewi Pak Kurais, eh, pada ayat 146 disebutkan adanya kedurhakaan bangsa Yahudi, tapi tidak disebutkan secara, secara spesifik eh, yang seperti apa gitu. Jadi bagaimana kita memahami hal tersebut? Iya, baik. Terima kasih. Durhakanya seperti apa bangsa bagus, Yahudi? Bagus, bagus. Untuk memahami Al-Quran, kita memang tidak jarang eh, memerlukan ayat yang lain yang menjelaskannya. Eh, jadi kesalahan sementara orang dia hanya lihat ayat bunyinya begini lantas dia mengambil kesimpulan. Padahal Al-Qur'an itu menjelaskan ayat yang lain satu dengan lainnya. Al-Qur'an itu dijelaskan oleh sunnah Nabi, ya kan? Nah, jadi kalau ibu bertanya, apa sih kedurhakaannya orang Yahudi ini? Kita nanti akan temukan di ayat-ayat lain kedurhakaan-kedurhakaannya itu. Membunuh nabi-nabi. Memakan riba. Sogok, menyogok. Ya kan? Eh, mengubah eh, kitab Allah itu semua kedurhakaannya terlalu banyak kalau kita mau sebutkan. Jadi di sini dia hanya ambil kesimpulan disebabkan karena kedurhakaan mereka. Ibu tanya apa kedurhakaannya? Baca di surat ini. Cerewet. Semua dia tanya. Ya kan? Padahal itu buruk itu. Itu ingat itu di Quran eh, suratil Baqarah. Ya, disuruh menyembeli seekor sarat ditanya apa tanya warnanya, apa ini. <laughs> kok laksanakan <laughs> semakin banyak Anda tanya, semakin sulit. Iya. Itu eh kedurhakaan. Okay. Riba sama tadi Eh, iya, sogok menyogok. Iya, sogok menyogok. zaman sekarang, iya. zaman sekarang kalau bisnis banyak yang kayak nah, gitu. Iya. <laughs> Durhaka kita ya, hati-hati introspeksi itu, diri buat itu, kita. Itu bisa jadi yang yang eh, korupsi makan sogok itu diharamkan buat dia sesuatu oleh dokter dia sakit. ya, itu introspeksi. Iya. baik, terima kasih. Silakan siapa yang mau bertanya? Ibu, silakan Ibu. Nama saya Nuridayati uh, Pak Kurais, tadi pada ayat 148 disebutkan saya kulu yang berarti akan berkata. Ah, iya, kulu. Eh, bagaimana memahami makna kata itu dalam ayat ini? Terima kasih. Jadi begini, kita lihat. Setelah dijelaskan ini semua dibuktikan bahwa itu yang kamu haramkan itu tidak ada dasarnya, mereka bungkam. Allah terus memberitakan pada Nabi. Itu bungkamnya cuma sebentar. <laughs> Tidak lama dia akan berkata begini. Ya kan? Saya kulu. Mereka akan berkata begini. Jadi waktu turunnya ayat itu mereka belum berkata. Oh. Nah, itu sebabnya ada sementara ulama berkata begini. Kita lihat dari kata saya kulu ini. Dia berkata bahwa ini membuktikan kebenaran Al-Quran yang kebenarannya dibuktikan oleh orang musyrik sendiri. Karena orang musyrik kalau dia mau buktikan bahwa Quran salah, ya toh, dia akan berkata, "Saya tidak pernah berkata begitu." Atau dia diam saja. Kalau dia diam saja, kan orang terus orang lain terus berkata, ya "Coba lihat Quran bilang dia mau berkata begitu, padahal tidak." Ya kan? Tapi mereka itu memang mengucapkan yang demikian. Dari mana itu? Karena Allah yang tahu, oh ini nanti akan berucap begini. Jadi sebelum mereka berucap, Allah sudah berkata, hati-hati. Sama halnya dengan kiblat. Saya kulus subaha mawallahu. Itu belum diucapkan. Tetapi sudah diberitakan mereka. Ini akan berkata begini nanti mereka. jadi itu arti eh, saya kulu. Oke. Okay. Allah Maha mengetahui ya. Allah Maha <laughs> mengetahui sehingga dia tahu apa nanti yang bakal dia ucapkan. Ya. Silakan Bapak. Uh, saya Samsul Anwar, Pak Quraisy yang terhormat, uh, saya mau bertanya Tadi Bapak menjelaskan tentang bahwasanya Allah itu sangat sayang dan kasih kepada kita orang muslim. Tetapi e, saya pernah menemukan di ayat lain yang Allah berfirman kepada orang Yahudi itu wa anni alal alamin. Iya. Nah, ini agak e, sedikit kontradiktif dengan penjelasan Bapak ini tolong penjelasannya. Terima kasih. Oh, iya, kontradiktif. okay. Kalau saya berkata begini, orang tua Anda itu sangat kasih pada Anda. Baru saya berkata lagi, Anda itu diistimewakan terhadap yang lain. Itu kontradiktif atau tidak? Tidak. Kontradiktif atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak kontradiktif. Allah Maha Kasih. Kasihnya itu tidak terbatas kasihnya itu kepada muslim dan non muslim kepada yang durhaka dan tidak durhaka kepada yang durhaka kamu tidak langsung dihukum tapi diberi tangguh supaya kamu bertobat karena kasihnya kalau orang Yahudi terus ada cerita lain lagi kamu itu Allah itu makasih kepada kamu sehingga kamu dipilihnya menjadi orang-orang yang paling hebat pada masa kamu. Pada masa orang Yahudi itu ada orang Yahudi, ada non-Yahudi, ya kan? Tuhan memberikan tidak perlu dipertentangkan. Itu juga bagian dari kasih Tuhan. Ya. Jadi tidak bertentangan kan? Oke, okay, baiklah. Ya, baik. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Sebenarnya saya ada pertanyaan sendiri, tapi nanti saja. <laughs> Jangan mana-mana, kita akan kembali lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Fatihah itu ibadah kata Allah bukan buat dia tapi buat manusia iya. dia jaga dirinya ya kita kembali lagi di tafsir al-misbah silakan ibu siapa yang mau bertanya atau bapak ya silakan uh, nama saya Ambar Dewi pak uh, pertanyaan saya Pak Kurais uh, ada yang mengatakan bahwa uh, sesuatu diharamkan karena ada unsur negatif di dalamnya Terus apakah benar demikian Pak? Jika demikian adanya, apakah kalau unsur negatif itu dihilangkan, uh, maka sesuatu itu sesuatu itu hilang keharamannya? Oh ya, uh, betul. Tidak ada yang diharamkan Allah kecuali bahwa apa yang diharamkannya itu buruk atau berbahaya buat manusia. Ya semua pasti. Nah, hanya persoalannya sekarang ada yang kita tahu sebabnya, ya. ada yang kita tidak tahu sebabnya. Imam Ghazali ada bercerita begini Ada seorang bapak sebelum meninggal berpesan pada anaknya Nak ini rumah kamu tinggali Kalau kamu punya rezeki pugar Bapaknya meninggal dia pugar rumahnya Di belakang rumahnya ada tanaman dia lihat wah ini tanamannya udah kuno nih. Dia tebang juga. Begitu dia tebang muncul ular. Hmm. Mau terkam dia. Rupanya anaknya tidak tahu bahwa ayahnya melarang menebang itu karena ada ular. Maka dia ah, ini katanya Imam Ghazali karena itu kita harus hati-hati di dalam menetapkan ini sebab dan ini bukan sebab. Itu sebabnya ulama membedakan antara apa yang dinamai hikmah dan apa yang dinamai illah. Sebab yang jelas itu yang menjadikan kita berkata oh ini tidak boleh. Sebab yang jelas itu yang menetapkan hukum. Kalau sebab yang jelas itu sudah jelas dan sudah tidak ada, boleh. Hmm. Ya kan? Tapi hati-hati. Jangan sampai itu bukan sebab yang jelas, ya kan? Ya, ini mungkin pembahasannya misalnya daging babi katanya ada cacing cacing pita. Ah. Unsur cacing pitanya sudah tidak ada. Ah. Nah, tapi apa itu pasti? <laughs> itu kan yang kita tidak tahu. Misalnya. Tidak tahu itu. ya, baik. Wah, jadi makin jelas. Silakan, Bapak. Nama saya Muhammad Sahrul. Eh, Pak Kures yang saya hormati, di dalam surah 147 itu terdapat kata uh, Zurahmah. Kemudian pada ayat sebelumnya juga ada kata Allah Maha Kaya dan Zurahmah. Itu bagaimana hubungan di antara keduanya? kemudian eh, bagaimana cara memahami kedua eh, kata tersebut. Terima kasih. Allah Maha Kaya dan eh, Zurahma ya Zurah. Iya, eh, saya saya dalam episode yang lalu saya tidak ingat kapan itu saya katakan maksud kayanya Allah itu dia tidak butuh karena segalanya dia udah punya tidak butuh apa dan dia maha kasih. Nah, ada orang yang kalau manusia nih, yang kaya tidak butuh apa-apa tapi punya kelebihan kikir. Ada enggak? Dia punya dia masih kikir, dia masih kejam, dia masih ini. Allah menggambarkan dia tidak butuh apa-apa. Dia bisa tidak pedulikan kita. Ya. Tapi dia makasih itu ibadah kata Allah bukan buat dia tapi buat manusia iya. dia jaga dirinya itu yang haram itu tadi lo iya. itu pasti ada keburukannya buat kamu nah, itu al-ghani dzur rahmat maha kaya maha tidak membutuhkan sesuatu tapi dia saya kira itu ya jadi kalau nggak ketemu jawabannya sami'na wa ata'na aja ya. <laughs> aku dengar dan aku taat <laughs> ya kan. Tapi kita yakin bahwa itu akan ada. Pak Kures apa yang bisa kita simpulkan uh, Pak Kures? Yang kita bisa simpulkan saya kira hati hati-hati ya yang melanggar bisa berakibat adanya larangan-larangan konsekuensi dari eh, pelanggaran itu itu satu yang kedua saya kira eh, eh, eh, jangan pernah mempersamakan antara izin Allah dan restu Allah Allah mengizinkan adanya pelanggaran tapi itu tidak direstui. Yang ketiga bahwa nanti ada bukti yang sangat jelas yang menjadikan semua yang berdosa sadar bahwa memang dia salah. Bukti itu paling tidak akan terlihat nanti di hari kemudian. Saya kira Terima kasih banyak Pak Kris. Terima kasih juga atas perhatian Anda pemirsa dan terima kasih untuk jamaah yang sudah hadir di studio pada alumni Quantum Class dan juga Majelis Taklim Darussalam Jatinegara Kau. Saya dapat alih untuk diri, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik-detik lalu dalam hidup ini perlahan tapi pasti menuju mati kerap datang rasa cintaku menyusup di hati takut hidup ini terisi oleh sia-sia padahal sepi